syahwat dan manusia <clears throat> banyak condong kepada syahwat dan hawa nafsunya. Ketika ia meyakini bahwa Allah mengetahui semua perbuatan yang ia lakukan, maka ia pun menjadi takut ya untuk mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya walaupun dia ketika sedang sendirian maka akhir Islam azakumullah wa iyakum <clears throat> ketika ia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang tersembunyi apa yang ada di hatinya. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di hati. Maka, ya, apa yang ia sembunyikan di hatinya? Ya berupa niat-niat yang tidak baik. Ya demikian pula pikiran-pikiran yang tidak baik. Maka itu semua Allah mengetahuinya maka yang seperti ini akan berusaha dia memperbaiki hatinya semaksimal mungkin ya agar pikiran dia demikian pula niat dia dan apa yang ada di hati dia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan cintai karena ia tahu dan ia yakin bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia maka dari itu ya akhwat Islam ya pengetahuan kita bahwa Allah ber, apa ilmu Allah mencakup segala sesuatu dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu ini sangat besar pengaruhnya terhadap hati kita Al-Mu'allif menulis berkata membawakan firman Allah dalam surat al hashar ayat 22 Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitonir rajim Huwallahu alladhi la ilaha illahu hu Alimul ghaibi wasyahada warrahmanir rahim Dialah Allah tiada, yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dia mengetahui yang gaib. Dia juga mengetahui yang terang-terangan. <clears throat> Dan dia yang maha penyayang, lagi maha menyayangi. Allah juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Katakan, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di hati kalian, atau kalian memperlihatkan apa yang ada di hati kalian Allah Allah mengetahui semuanya dan Allah mengetahui apa yang ada di langit apa yang ada di bumi dan dia maha kuasa atas segala sesuatu maka ya akhi ya Allah tahu apa yang ada di hati manusia Allah mengetahui apa yang ada ya di pikiran-pikiran kita maka ketika kita tahu bahwa Allah mengetahui semua itu maka kita berusaha untuk memperba memperbaiki ya eh, apa namanya yang ada di hati kita tersebut berupa pikiran, berupa niat, ya dan perkara-perkara yang lainnya. Allah juga berfirman dalam surat At-Taibah ayat 78, "Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub." Apa mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia mereka dan najwa mereka, ya, apa namanya apa yang mereka tampakkan dan bahwasanya Allah mengetahui yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mengetahui apa yang ada di hati manusia berupa makar. Ya. Semua yang kita apa inginkan berupa makar-makar yang buruk, niat-niat yang buruk, berupa ria, mengharapkan pujian manusia atau mengharapkan dunia. Demikian pula semua yang kita tak apa namanya sembunyikan di hati berupa rasa ujub, rasa sombong dan yang lainnya. Allah mengetahui, semua Allah mengetahui itu. Allah tabaraka wa ta'ala huwal alimu bi kulli syai'. Alladhi ya'lamu bi kulli syai'in fis samawati wal ardi wa fid dunya wal akhirah wa al zahiri wal batin. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, bahkan di dunia dan di akhirat yang tampak maupun yang tersembunyi semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya akhal Islam azakumullah wa iyyakum Allah mengetahui ya semua yang ada di bumi ini alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ya'lamu ma'thaqil al jibal wa maqayil al bihar wa adada qatr al amtar wa adada dhawa dhurrat al rimal wa adada warak al ashjar وما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار maka tidak tersembunyi bagi Allah yang ada di langit tidak pula yang ada di, di, di apa di langit maupun di bumi Allah mengetahui bagaimana ya berapa beratnya gunung itu ya berapa ton air yang ada di laut Allah mengetahui juga berapa tetes ya yang turun dari air hujan Allah juga mengetahui ya jumlah kerikil-kerikil ya yang ada di bumi ini. Allah juga mengetahui jumlah dedaunan yang ada di bumi ini akal Islam. Demikian pula Allah mengetahui ya malam apa gelapnya malam dan ya terangnya siang. Semua itu telah diatur ya dan semua itu dalam kitab yang nyata. Akal Islam Azza wa iyyakum. Bahwa subhanahu latiful khabir maka konsekuensi bahwa Allah mengetahui berarti Allah itu latif latif itu sangat lembut artinya mengetahui sesuatu yang sangat kecil sekali Al-Khabir dan tentunya Allah akan mengabarkan semua yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun sekecil apapun dari amalannya akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya oleh karena itulah ya ketika Nabiullah apa Luqman Al-Hakim, seorang lelaki yang saleh, ya, menasihati anaknya. Dia berkata, "Ya bunai, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin au fi samawati fi fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir." Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada sebesar biji sawi. Ya, baik itu berada di sakhrah, ya, di bebatuan atau di langit atau di bumi kecuali Allah akan mendatangkannya sekecil apapun itu sesungguhnya Allah latif ya maha lembut khabir dan akan memberitahu mengabarkan semua perbuatan-perbuatan manusia maka Allah subhanahu wa ta'ala pun juga ya'allamul ghuyub mengetahui yang gaib akhi wa ilmuhu muhitun bi kulli syai dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu Ya, tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa waktu, berupa tempat, baik yang ada di langit ataupun di bumi, baik kerikil-kerikil ataupun yang lainnya. Semua itu tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya Bahkan semua yang terjadi di langit, di bumi, semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Itu dalam Lauhul Mahfuz, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات في في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين kata Allah dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan dia mengetahui apa yang ada di latan, di daratan dan di lautan. Dan dia mengetahui apa yang dijatuhkan oleh pohon berupa daun. Ya, semua itu Allah mengetahuinya. Tidak pula bebijian yang ada di dalam uh, gelapnya apa namanya bumi, dalam perut bumi maksudnya dalam tanah. Tidak pula ada yang basah dan ada yang kering kecuali semuanya ber ya, sudah ada dalam kitab yang nyata Semuanya sudah tertulis dalam lauhul mahfuz. فتبارك الرب العظيم الواسع الأليم الذي يعلم الغيوب كلها maka maha mulia Allah Rabb yang maha besar yang maha luas lagi maha mengetahui yang mengetahui segala macam yang gaib wa ويعلم ما في البرار والقفار من الحيوان ومن الحيوانات والأشجار والزروع والثمار والحصى والرمال والأنفاس والكلمات والذرات Ya Allah mengetahui apa yang ada di daratan, ada yang apa yang ada di padang pasir, apa yang ada di bumi ini berupa hewan dan pepohonan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, demikian pula kerikil-kerikil dan debu, ya bahkan nafas yang kita ikhwatul Islam ya hirup, kata-kata yang kita ucapkan, Ya, semuanya itu Allah mengetahuinya. Ala ma a'zama Rabbi subhanahu wa ma awsa'a ilmuhu alladhi yabharu al uqala. Betapa agungnya Allah itu dan betapa luasnya ilmunya di mana ilmu Allah membuat akal manusia pun tercengang dan terheran-heran ikhwatul Islam. Ya, kalau kita melihat saja tubuh diri tubuh kita ini Orang yang mempelajarinya, bahkan para ilmuwan pun juga ketika mempelajari tubuh manusia, mereka terheran-heran dan tercengang akan penciptaan yang sangat luar biasa. Ya, Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Tidakkah Ya, dan pada diri mereka sendiri apakah tidak mereka tidakkah mereka melihatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia tercengang-cengang ya ketika melihat bagaimana keajaiban-keajaiban alam di dunia ini. Tak pernah ada habis-habisnya keheranan mereka, kekaguman mereka akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan akan ilmu Allah yang luar biasa akhi azakumullah wa iyyakum فماذا نخفى وماذا نخفي وماذا نؤلن lalu apa yang kita sembunyikan di hati kita dan apa yang kita perlihatkan ingat Rabb kita mengetahui Ya Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Rabb kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami perlihatkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Dan tidak tersembunyi bagi Allah sedikit pun di langit tidak pula di bumi. Semuanya itu ya, tidak akan tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. والله جل جلاله محيط بكل شيء أحاط علمه بالبشر وحركاتهم ilmu Allah mencakup segala sesuatu ilmu Allah mencakup ya semua gerakan-gerakan manusia fahum fi qabdatihi la yanamuna illa bi'ithnih wa la yaqumuna illa bi'ithnih wa la tataharrak jawarihuhum bi fi'lin aw tarkin illa bi'ithnih ya di mana manusia tidak tidur kecuali dengan izin dan pengetahuan Allah tidaklah mereka bangun kecuali dengan izin dan pengetahuan Allah tidak pula ya tubuh mereka bergerak ya baik itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kecuali dengan izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan semuanya tak apa namanya uh, tak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala akhir Islam semuanya juga dicatat oleh malaikat yang ada di kanan dan kiri kita. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua, ini yang akan insyaallah memperbaiki hati kita. Ya. Menjadikan kita takut kepada Allah sebab Allah akan memberitahu semua apa yang kita lakukan. Kemudian penulis membawakan lagi fiqhu jamali rabbi memahami akan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Indah dan keindahan Allah tiada tara. Apa pengaruh keindahan Allah terhadap hati kita, akhi? Ini pun juga sangat pengaruh sekali. Karena hati manusia mengharapkan keindahan. Dan hati manusia condong kepada sesuatu yang sifatnya indah. Dan keindahan itu ada dua macam ya ada indah yang bersifat fisik dan ada indah yang bersifat batin. Fisik yang indah itu memberikan kenikmatan ya untuk hati kita juga. Apalagi sesuatu yang sifatnya keindahan batin. Dan Allah memiliki itu semuanya ya akhir Islam azakumullah wa iyakum. Jika kita melihat pemandangan yang indah, hati kita merasa gembira. <clears throat> hati kita merasa senang dan ya hati kita pun merasa teduh melihatnya. Maka ya akal Islam azakumullah ketika kita mengetahui bahwa betapa indahnya pencipta kita <clears throat> kita pun yakin pasti syariatnya pun sangat indah sekali kita pun yakin bahwa semua perbuatan Allah pasti indah ya semua itu tidak tidak lepas dari hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga pada waktu itu ya ketika hati kita mengetahui bahwa perbuatan Allah itu indah demikian pula syariat Allah itu indah dan bahwasanya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum ya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki keindahan yang luar biasa maka Allah memiliki surga yang sangat indah sekali maka di saat itu hati pun berharap ya mengharapkan dan menginginkan keindahan yang hakiki itu ya akal Islam tapi terlebih ketika hati itu telah mengetahui bahwa Allah Maha Indah muncullah di hati kita rasa cinta rasa cinta yang luar biasa kepada Allah yang Maha Indah rasa cinta itu yang memberikan apa motor ya kekuatan dan semangat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian menghasilkan keindahan di dalam kalbu kita dalam beribadah kepada Allah sehingga kita memandang salat itu indah ya ketika kita sholat terasa sejuk hati kita kita memandang zikir itu indah sehingga kita lisan kita selalu ingin mengucapkan ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar kita memandang sedekah itu indah <clears throat> ya kita juga memandang puasa dan semua perintah-perintah Allah itu indah ya dan kita pun memandang apa yang Allah larang itu ternyata sangat indah sekali karena kenapa? Karena ternyata yang dilarang oleh Allah itu ternyata sangat bermudarat untuk kehidupan manusia. Ya, ia tahu betapa indah syariatnya. Makanya ia pun merasakan keindahan ketika ia bermunajat kepadanya. Dan itulah ya akhi, ya keindahan yang kita harapkan. Ya, kita merasakan keindahan syariatnya, ketaatannya. Ya, demikian pula keindahan ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, Rasul kita yang mulia alaih suatu wassalam bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Dan Allah mencintai keindahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Dia al-jamil, yang maha indah. Lahul jamalul mutlak fi kulli Keindahan Allah itu mutlak pada segala sesuatu. Namun, kata beliau, keindahan Allah itu ada empat martabat yang pertama jamalul zat, keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamalul asma, keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamalul sifat dan keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ya jamalul af'al, yaitu keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka zat Allah sangat indah sekali Makanya penduduk surga tidak diberikan oleh Allah kenikmatan yang lebih nikmat dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, ya hal azidukum syai'an?" Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Kata mereka, "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna wa tudkhiluna al-jannah?" Ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Wa jannah. Dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Lalu Allah pun membuka tirainya. Maka mereka pun melihat kepada wajah Allah yang sangat indah sekali. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah. Maka zat Allah sangat indah. Nama-nama Allah pun sangat indah sekali. Akhal Islam, azakumullah wa yakum. Allah azza wa jalla kulluha husna. Karena nama-nama Allah semuanya husna, baik. Ketika kita mengetahui nama Allah ar ar Rahim, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Di saat kita menyelami makna-maknanya, kita akan mengetahui akan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keindahan keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah. Ternyata perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah dan maslahat. Perbuatan Allah tidak lepas dari keadilan dan rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan segala sesuatu tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu Allah berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar." Ya wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan segala semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Masya Allah. Allah juga berfirman ayah sabul insanu ayyutraka suda apakah manusia mengira akan dibiarkan sudan begitu saja sia-sia tidak diberikan perintah dan larangan Allah menciptakan manusia bukan main-main tapi karena ada hikmah yang agung di balik itu semua Allah menciptakan lalat Allah menciptakan pepohonan Allah menciptakan segala sesuatu semua ada hikmah Iya. Terkadang kita tahu hikmahnya dan terkadang kita tidak tahu karena ilmu kita sangat terbatas sekali ya akhwal Semua ada maslahatnya. Iya. Allah menciptakan pada diri kita syahwat karena ada maslahat yang Allah inginkan darinya. Iya. Syahwat makan, syahwat menikah, syahwat kepada harta. Dengan makan, dengan adanya syahwat itulah manusia mau makan, mau menikah, mau mencari uang dan nafkah. Ya bayangkan kalau manusia tidak punya syahwat, mungkin dia tidak akan mau makan, tidak mau menikah, tidak mau mencari harta. Akhirnya akan bermudarat untuk kehidupannya. Maka semua itu untuk maslahat yang lebih agung, ya akhal Islam azakumullah. Perbuatan Allah pun juga tak lepas dari keadilan dan rahmat, akhi. Allah menyesatkan suatu kaum karena keadilannya. Akibat perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Mereka yang zalim dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Ya, Allah mengadab satu kaum dengan keadilannya karena mereka kezaliman mereka, sedangkan kezaliman harus dibalas dengan adab, ya dengan siksa dan sanksi yang berat. Sedangkan ketaatan dan perbuatan baik pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pahala yang besar. Itu semua dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam. Fa amma jamalu Rabbi tabaraka wa ta'ala fi dzatihi وما هو عليه من الحسن والجمال والكمال فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره Adapun keindahan Allah dalam zatnya ya dan bagaimana ya keindahan yang luar biasa ya maka itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah silahkan ya anda menggambarkan dengan kata-kata anda tentang keindahan zat Allah tapi anda tidak akan bisa menggambarkannya karena dia tidak serupa dengan makhluknya dan keindahan Allah pun ya, jauh lebih indah daripada keindahan makhluknya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum ولو أن الخلق كلهم كانوا على أجملهم صورة ثم كانوا كلهم على جمال تلك الصورة ونصبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال Eh, wa ila jamali rabbi ta'ata subhanahu lakana aqal min nisbati sirajin dha'ifin ila qarsi syamsi fi rabi'atin nahar kalaulah semua makhluk-makhluk yang paling indah ya di dunia ini dikumpulkan ya dan digabungkan keindahan-keindahan tersebut maka dibandingkan dengan keindahan Allah tidak ada apa-apanya bagaikan lilin yang kecil dibandingkan dengan sinar matahari yang sangat kuat sekali ya akhir Islam azakumullah wa iyakum wa yakfi fi jamalihi subhanahu anna kulla jamalin zahirin wa batinin fi dunya wal akhirah famin athari sun'ihi wa khalqihi wa jamalihi cukuplah yang menunjukkan akan keindahan Allah yang zahir maupun yang batin di dunia dan akhirat adalah ciptaan-ciptaannya ya yeah. Apabila kita melihat ciptaan Allah yang sangat indah, ketika melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa, ya, yang membuat hati kita berdecak kagum, bahkan tercengang, ya hati kita dan kagum melihat keindahan yang luar biasa tersebut. Maka bagaimana dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala? Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, azakumullah ketika kita mengenal bahwasanya Allah Maha Indah dan keindahan Allah tertampak daripada ya apa namanya pada makhluk-makhluknya maka kewajiban kita adalah berusaha untuk merasakan keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua kita berusaha untuk mencintai Allah dengan segenap hati kita karena Allah Maha Indah dan manusia pun juga senang kepada keindahan bahkan mencintai keindahan sedangkan Allah ya lebih indah dari segala sesuatu maka jadikan ya cinta kita kepada Allah melebihi segala sesuatu karena kita mengetahui akan cinta apa akan keindahan Allah Subhanahu wa taala Ikhwata Islam beliau berkata wal jamalu thalathatu anwa keindahan itu ada tiga macam minhu ada yang terpuji ada yang tercela dan ada yang tidak berhubungan dengan pujian dan celaan. Fal mahmudu minhu makana lillah. Yang terpuji itu apa? Yang karena Allah. Demikian pula yang membantu kepada ketaatan kepada Allah. Membantu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya ada orang wajahnya ganteng, ya, ya, ya wajahnya cantik, tapi ternyata kegantengan dan kecantikannya itu bukan untuk Allah tapi untuk syahwat untuk apa namanya dijajakan kepada manusia wala wala quwata illa billah maka keindahan yang tercela seperti ini akhi tapi ketika kegantengan itu semuanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala iya maka itu menjadi terpuji ya Islam. Adapun yang tercela, maka nali dunia wariyasati wasyuhrati wal fakhri wal khuyala. Yaitu keindahan untuk dunia, kedudukan, kemasyhuran, kesombongan dan ya apa namanya kebanggaan saja. Bahkan yang meng, apa namanya sebagai wasilah kepada syahwat yang diharamkan. Ada orang yang cantik, hanya ingin memperlihatkan kecantikannya saja supaya masyur dan tenar supaya jadi artis dan bintang film supaya sampai kepada kedudukan dia yang dia inginkan dan yang lainnya dia gunakan kecantikan itu untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala buat apalah kecantikan kecantikan seperti ini hanya akan mendatangkan bumerang untuk dirinya akhi ya sehingga akhirnya hal seperti itu kecantikannya tidak akan pernah kekal di dunia cantik tak akan kekal dia akan segera keriput lalu menjadi jelek dan menjadi nenek-nenek ya ketika kecantikan dunia di dunia itu dia gunakan untuk hal-hal seperti itu ya sementara saja sementara di akhirat wajahnya dibakar oleh api neraka sedangkan mereka-mereka yang cantik karena Allah Bagaimana kecantikannya digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, kecantikannya itu akan kekal menjadi bidadari bidadari surga. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum Maka siapa yang ingin dijadikan kecantikan dan kegantengannya kekal kelak di surga, gunakanlah kegantengan dan kecantikannya itu untuk menaati Allah Rabbul Izzati wal Iya. Yeah. Sehingga ya akhi azakumullah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kita pun menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik dan kita menuju saja jawab. Nah. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan Jazakallah khairan Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Al Ustaz Di pagi ini silakan bisa hubungi kami di 0218236543 Atau pesan singkat di 0819896543 Baik, kami angkat untuk yang pertama silakan di 0218236543 Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Yusuf di Gorontalo. Pak Yusuf di Gorontalo. Ahlan. Silakan Pak Yusuf ke pertanyaan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Fiik barak. Insyaallah Pak Yusuf. Iya. Gimana kabarnya? Al sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz, karena mau tanya apa ini agak keluar dari tema. Eh, di tempat anak ini alhamdulillah kami sudah melaksanakan sunnah di antaranya sunnah tersebut adalah sholat di lapangan. Iya. Namun pada kenyataannya Ustaz, pada pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin, itu kami ditentang oleh pemerintah. Katanya kami harus mengurus izin dulu, atau uh, semacam organisasi dan lain sebagainya. Mm-hmm. Karena kalau tidak ada seperti itu, kita akan dicap ilegal. Gitu. Jadi mohon penjelasan dari Ustadz pemerintah atau saya tetap melaksanakan sunnah ini namun eh, apa namanya memberikan pengertian kepada pemerintah gitu. Alfan Ustaz, jawabannya juga Allah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tentu Bapak, iya. Seharusnya sebelum kita melakukan sholat id di lapangan, ya kita beritahu kepada pemerintah setempat bahwa kita akan sholat di lapangan. Sebab ya ketika pemerintah mengetahuinya, ketika terjadi apapun ya apa namanya eh, daripada yang tidak diinginkan, mereka akan bertanggung jawab insya Allah. Kita berhusnudzon aja kepada mereka. Mereka melakukan itu untuk kebaikan kita juga. Ya supaya kalau terjadi sesuatu yang dikhawatirkan ya kadang bisa saja seperti yang terjadi di toli toli apa di mana di tikor itu ya di tolikara ya atau diserbu orang dan yang lainnya ya ketika sedang sholat apalagi itu di lapangan terbuka misalnya dan yang lainnya ya kita husnudan aja dulu kepada mereka ya bahwa mereka tujuannya untuk kebaikan kaum muslimin juga, kita juga untuk keamanan dan yang lainnya. Maka ya kita apa namanya penuhi peraturan yang telah diaturkan oleh pemerintah tersebut sambil memberitahu kepada tahu kepada mereka bahwa kita mau melaksanakan sunnah Nabi SAW untuk sholat di apa namanya di lapangan terbuka. Ya, karena itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Nah. Demikian Pak Yusuf, terima kasih jawaban yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Yusuf dan kita semua yang menyimaknya. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan 0218236543. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, pertanyaannya. Mau nanya Ustaz? Iya, silakan kan ada tiga perkara yang kalau orang tua sudah meninggal ada tiga amalan yang tidak terputus. Yeah. Nah, salah satunya kan tentang anak yang soleh. Itu apa tidak termasuk anak-anaknya yang kayak yang perempuan itu Ustaz? Cuma anak laki-laki atau anak perempuannya saja yang ter, termasuk dalam situ anunya eh, amalannya. Baik. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan. Uh, di dalam kaidah usul fikih ibu kata-kata yang mutlak tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil kata anak soleh ini ya mencakup laki-laki dan wanita tidak boleh ibu bedakan oh kalau laki-laki sampai perempuan nggak sampai mana dalilnya ya maka kalau ibu katakan yang perempuan tuh nggak sampai Wah ini celaan terhadap syariat juga. Kenapa? Karena syariat kita tidak pernah membedakan laki-laki dan wanita kalau masalah anak. Bahkan anak wanita lebih apa memelihara anak wanita lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang diuji oleh Allah dengan dua anak wanita dan ia pun berbuat baik kepada mereka, maka aku dengan dia di surga akan dekat dengannya demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan memelihara anak wanita. Yang kedua, anak wanita juga anak. Iya, masuk dalam kata-kata anak soleh. Maka tidak boleh ibu membedakan, ya, tanpa dalil. Kewajiban kita adalah memahami secara mutlak anak. Ya, anak semuanya masuk, ya. Semua selama itu anak, baik itu wanita ataupun laki-laki, itu ada anak. Jangan sampai seperti Banu Israel ketika diperintahkan Nabi Musa sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyembelih seekor sapi. Apa kata mereka? Sapi yang mana? Sapi ini apa sapi itu? Padahal perintah tersebut mutlak sapi mana saja. Maka kita pun juga tidak boleh seperti itu. Kalau memang hadisnya mutlak, anak soleh ya udah, pahamilah. Itu semua masuk anak laki-laki maupun wanita. Allah Nah. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Demikian Ibu, semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan untuk penelpon di 0218236543. Silakan. Nah. Iya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Ini dengan Pak Ali di Timika, Papua Pak Ustaz. Pak Ali di Timika, Masya Allah. Silakan Pak Ali. Saya mau nanya Ustaz apa hmm. benar hadisnya itu? Kalau kita membaca surat al hasr yang terakhir 22 sampai 24 itu akan didoain 70 ribu malaikat dan Allah akan menjaminnya surga Ustaz. Mohon penjelasannya hadisnya sohe atau atau gaib gitu. Baik. Terima kasih Pak Ali. Iya, kasih, ya, itu hadis yang tidak ada ya asalnya. Iya. Hadis yang tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita tidak boleh mengamalkan hadis-hadis ya yang tidak ada asal ataupun tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang membaca apa namanya Al-Quran semuanya sama. Bahwa setiap satu hurufnya itu kata Rasulullah diberikan oleh Allah satu kebaikan dan satu kebaikan sama dengan sepuluh kebaikan. Ya, kita membaca alif lam mim alif 10 lam 10 mim 10 maka kita tidak boleh meyakini keutamaan uh, ayat tertentu surat tertentu kecuali dengan dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ya uh, <clears throat> yang Bapak sebutkan tersebut yang saya ketahui hadis tersebut ya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam nah. Terima kasih atas jawabannya disampaikan demikian Pak Ali di Timika. Kami beralih untuk pertanyaan berikutnya dari pesan singkat di 0819896543. Ada dari seorang hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya dulu di saat belum adanya teknologi smartphone atau koneksi internet, saya merasakan kemudahan dalam istiqomah menjaga diri dari kemaksiatan namun setelah adanya teknologi tersebut saya merasa kesulitan untuk istiqomah karena mudahnya melakukan kemaksiatan melalui uh, eh, HP dan koneksi internetnya. Mohon nasihat Ustaz, apakah lebih baik bagi saya untuk meninggalkan semuanya agar bisa kembali mudah dalam istiqomah? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Iya. Memang iya kecanggihan, kecanggihan teknologi yang ada di zaman sekarang itu bagaikan pedang yang bermata dua. Iya. Yeah Bila kita tidak gunakan dalam kebaikan, pasti digunakan dalam keburukan. Dan terkadang kita pun tidak lepas dari debu-debu maksiat yang ada padanya. Maka, ya, kalau misalnya kita lihat, kita butuh tidak untuk kepada internet tersebut. kalau kita sangat butuh, maka gunakan sebatas, kebutuhan saja dan kalau misalnya ada cara lain kita bisa menggunakan internet tanpa kita jatuh kepada maksiat, cari cara tersebut. Misalnya kalau kita di smartphone ada aplikasi yang membuat kita selalu berbuat maksiat seperti YouTube misalnya, maka copot saja ya aplikasinya. Dicopot aplikasinya sehingga kita tidak bisa melihatnya. Ya. Kalau memang ternyata kebutuhan kita kepada internet juga tidak terlalu sih, iya artinya uh, saya juga pakai internet cuma ya jarang sekali Ustaz, nggak terlalu butuh saya. Ya sudahlah, kalau begitu tinggalkan saja. Kembali ke HP jadul yang ter yang seperti zaman dulu. Itu lebih baik dan lebih memelihara hati kita Makanya kita lihat kebutuhan kita bagaimana Karena di zaman sekarang terkadang kebutuhan kita kepada internet pun juga Masya Allah untuk mengirim email dan yang lainnya ya untuk browsing apa namanya mencari artikel-artikel yang ada di <clears throat> website website para ustadz-ustadz kita para ulama-ulama ahlu sunnah manfaatnya besar dari situ bisa dengan mengambil ilmu begitu memang disinilah subhanallah ya e, smartphone ataupun teknologi yang sifatnya seperti ini luar biasa ya luar biasa. Yang pertama ujian buat kita. Yang kedua apa seringkali menyibukkan diri kita dari hal-hal yang lebih bermanfaat. Maka kalau kita sadar bahwa kita menggunakan smartphone ternyata tidak bisa lepas dari maksiat, ya sudah, lebih baik ya di apa namanya dijual aja. Dijual kemudian beli yang apa namanya uh, handphone yang lama-lama dulu soalnya hanya bisa untuk inter apa namanya untuk SMS dan telepon ya itu lebih selamat buat hati kita lebih selamat buat agama kita dan keselamatan agama tentunya segala-galanya buat kita ya Allah nah baik terima kasih atas jawaban dan nasihat terus demikian eh, Bapak atau Ibu yang bertanya kami akan pertanyaan selanjutnya dari seorang hamba Allah juga di Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah. Uh, eh, Ustaz mohon nasihatnya Ustaz. Apakah wanita yang uh, eh, disebut sebagai pendosa besar bisa diampuni dosa-dosanya sementara ia sudah berkali-kali untuk bertaubat tapi tetap saja terjerumus dan melakukan dosa. Terima kasih Ustaz. Uh, kewajiban dia adalah pertama <clears throat> betul-betul dia bertaubat dengan taubat nasuh dan minta kepada Allah kekuatan. Kemudian tinggalkan lingkungan dia yang buruk tersebut yang menyebabkan dia jatuh kepada dosa terus-menerus. Sebab ya, meninggalkan lingkungan terkadang itu membantu untuk keistiqomahan taubat kita. Dengan kita tinggal di tempat yang di situ banyak orang-orang saleh yang membantu untuk ya kebaikan taubat kita tentunya. Adapun kemudian kita bertobat kepada Allah tapi kita masih berada di lingkungan yang menarik kita kepada maksiat, sulit sekali rasanya untuk bisa taubat dengan taubat nasuh. Makanya ketika disebutkan dalam hadis ya, ada orang yang telah membunuh 100 jiwa dan bertanya kepada seorang ulama, apakah masih ada pintu taubat? Kata ulama ini, masih. Kata ulama ini tinggalkan tempatmu yang buruk itu dan pergilah ya ke negeri sana yang di sana banyak orang-orang solehnya beribadalah kepada Allah bersama mereka di sana. Karena memang itu sangat berpengaruh sekali, lingkungan sangat berpengaruh. Tempat kerja ya sangat berpengaruh. Teman-teman sangat berpengaruh. Maka di saat lingkungan teman-teman ya demikian buat tempat kerja ternyata itu yang menjadi penyebab utama kita selalu jatuh lagi, jatuh lagi. Ya sudah, tinggalkan saja. Cari tempat yang lebih aman. Hijrah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan rezeki, yang penting agama kita terjaga. Ya. Kemudian uh, apa namanya? Kita seru, selalu, apa selalu berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Banyak beramal soleh. Karena amal soleh ini kata Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kekuatan iman dan kekuatan jiwa hati kita. Ya, di saat amalan soleh kita lemah, maka hati kita pun menjadi lemah maka kita berusaha untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya ya kita kita kita lihat kenapa sih saya ini selalu jatuh kepada maksiat apa sih sebab utamanya nah ini sebab utamanya yang harus kita tinggalkan yang harus kita jauhi tentunya semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan memberikan kepada kita taubat yang nasuh wallahu a'lam nah Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian uh, Bapak atau Ibu yang berada di Sumatera Utara. Kita beralih kembali untuk pertanyaan dari penelpon untuk pendengar dan pemirsa yang akan secara langsung bertanya. Kami hubungi uh, kami berikan kembali kesempatan di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Uh, Yudi di Prabu Muli. Pak Yudi, silakan ke pertanyaannya uh, ini Pak Ustad, <clears throat> saya mau nanya masalah sholat uh, boleh boleh nggak di sholat itu digabung niatnya <clears throat> misalnya contoh sholat sunnah uh, sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnah rawatib karena biasanya misalnya kita datang terlambat setelah azan kan biasanya kita telat sunnah rawatib Nah terus kita pengennya sholat sunat haji bisa nggak niatnya digabung? Uh, mungkin itu aja Pak ya, Ustaz. Terima kasih Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ketahuilah Bapak para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama dan ini pendapat imam yang empat mengatakan boleh menggabung dua niat dalam satu ibadah tapi dengan syarat syarat yang pertama harus satu level sama-sama sunnah yang kedua kata Ibnu Rajab bukan dalam rangka mengkodok salah satunya bukan dalam rangka mengkodok iya yeah. mereka berdalil dengan hadis innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal itu dengan niat di sini Rasulullah memutlakan apakah dengan satu niat dua niat tiga niat ya tidak tidak masalah mereka juga mengkiaskan dengan seperti dikatakan Ibu Kudama ya dikiaskan kepada hadas ada orang yang uh, buang angin buang air buang air besar buang air kecil tetap wudhunya satu ya untuk tiga perkara tadi maka apabila hadas saja bisa kita gabungkan satu satu satu kali wudhu untuk beberapa hadas demikian pula kata mereka ya kita bisa menggabungkan beberapa sholat sunnah dalam satu satu niat dalam satu satu ibadah. Sementara Ibnu Hazm berpendapat tidak boleh digabung. Berdasarkan hadis innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, artinya dengan niatnya masing-masing. Ya, maka tidak bisa digabung. Nah, pendapat yang saya condong kepadanya adalah pendapat jumhur insya Allah ini yang kuat. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan itu juga hadis tentang salat istikharah ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza hamma ahadukum bil amr, yafalyarka raka'ataini dunal fariyadah." Apabila seseorang ya berniat untuk melakukan suatu perkara, hendaklah ia salat dua rakaat selain salat fardu. Kata-kata selain salat fardu berarti masuk padanya semua sholat sunnah maka sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat sunnah rohadib dengan sholat tahiyat masjid dengan sholat tahajud yang terpenting selain sholat fardu ya sebagai dikatakan oleh Masyikh Syekh Syekh Masyur Hasan Salman ya Allah a'lam nah. terima kasih atas jawabannya demikian untuk Bapak Yudi semoga bermanfaat kita berikan kembali kesempatan untuk penelpon di 021 823 6543 silakan Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Silakan, Bu. ini Ustaz, apakah dibenarkan dalam Islam seorang wanita yang memajang dirinya di handphone tujuannya untuk mencari suami? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Iya. Apa bedanya kalau begitu dengan mereka yang memajang dirinya di toko-toko? Iya, setiap lelaki yang melihatnya dengan berharap supaya ada yang mau pada dirinya. Maka yang seperti ini termasuk menghinakan diri tidak demikian Islam memberi, apa, mem, apa, memberikan syariat. Ya, dalam Islam hendaknya si wanita itu menghubungi misalnya teman-temannya atau siapa yang bisa ya apa namanya hubungi supaya membantu dia untuk mencarikan suami untuk dirinya. Adapun memajang dirinya di apa eh, profile picture, ya kemudian ia pasang di Facebook, ia pasang di apa namanya di apa namanya di media-media sosial la ilaha illallah. Ini mencampakkan diri kepada banyak perbuatan maksiat jadinya. Ya. Sehingga akhirnya semua laki-laki boleh bisa melihat dirinya. Maka ini perkara yang tidak diizinkan oleh syariat ya, ya wahai ibu ya. Maka tentunya hendaklah wanita tersebut tak bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali menghalalkan segala cara hanya karena untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ya. Bertakwalah kita kepada Allah. Semua segala sesuatu itu hendaknya kita melihat caranya sesuai dengan syariat atau tidak. Ya. Memang mungkin wanita ini berharap supaya ingin mendapatkan suami. Tapi caranya tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dikhawatirkan yang datang pun juga lelaki laki yang hidung belang yang datang bukan lelaki yang baik, bukan lelaki yang saleh. Karena lelaki yang soleh mungkin tidak menyukai perempuan yang mem memajang dirinya untuk siapa saja. Lelaki soleh pasti menginginkan wanita yang baik-baik. Lelaki yang soleh pasti menginginkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, Allah Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sampaikan demikian Ibu, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya 0218236543 silakan. Iya, ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana Pak? Dari Pak Tasrihun di Tahu. Di mana Pak? Mau saya Ustaz? Ya, ya silakan. silakan Pak. Uh, apakah ada dalilnya uh, doa penutup tahun dan tahun baru. Ya. Apakah ada dalilnya? Kalau ada, apakah suka atau tidak? Ya. Terima kasih Pak atas interaksinya. Pak. Ya. Saya belum menemukan dalil Pak. Ya, saya belum menemukan dalil yang sahih sejauh pengetahuan saya tentang adanya doa penutup tahun, doa pembuka tahun. Rasulullah SAW hanya berdoa ketika melihat hilal. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah ketika melihat hilal beliau bersabda Allahumma ahillahu alaina bil bil yumni wal iman was salam wal wassalamati wal islam. Maka ya, di saat kita melihat hilal merupakan awal pembuka daripada bulan. Di saat kita melihat hilal Rasulullah mengucapkan itu. Adapun doa di awal tahun, di akhir tahun, maka ini membutuhkan dalil. Kita tidak boleh mengkhususkan suatu doa di waktu tertentu kecuali dengan dalil dari syariat. Ya, karena syariat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Karena syariat itu hak Allah dan agama ini milik Allah, maka kita tidak boleh membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat ya, untuk mereka dari agama ini apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini celaan Allah terhadap mereka-mereka yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. terima kasih atas jawabannya yang bisa sampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan dari seorang hamba Allah di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah eh, kita memahami dan uh, mengamalkan konsekuensi uh, dari keindahan uh, sifat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah. Iya, sudah kita jelaskan tadi. Ketika kita mengetahui akan keindahan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka itu akan menimbulkan rasa cinta di hati kita kepada Allah. Karena manusia punya, punya tabiat mencintai sesuatu yang indah. Ketika kita melihat orang yang baik akhlaknya, baik sifatnya, kita akan merasa suka kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala indah perbuatannya, indah nama dan sifat-sifatnya. Menyebabkan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta itulah yang menjadi motor dia untuk selalu menaatinya ya rasa cinta itulah yang akan menjadi apa e, penggerak dia ya untuk senantiasa menjauhi larangan-larangannya nah inilah ya yang diharapkan daripada beriman kepada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga berusaha untuk merasakan keindahan ketika menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat kita bermunajat, bermunajat kepada Allah dalam salat kita, dalam tahajud kita, kita merasakan keindahan hati kita dan kelezatan ketaatan tersebut. Ya, dan tidak ada yang lebih indah, akhi, di saat hati kita merasakan kelezatan ketaatan. Ya, di saat kita zikir, hati kita merasa nikmat rasanya. Maka itu adalah hakikat, hakiki apa hakikat keindahan. Yang itu keindahan tersebut yang akan kita bawa sampai hari kiamat insyaallah. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihat al -Ustaz. Kita angkat masih dari pesan singkat dari Bapak Misnan di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut harus diucapkan secara lisan atau cukup dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan dan amal ibadah kita? Terima kasih. Cinta kepada Allah tidak harus diucapkan dengan lisan namun hakikat cinta itu akan tampak dari perbuatan anggota badan. Orang yang cinta kepada harta, walaupun ia tak pernah mengucapkan saya cinta harta, tapi akan terlihat dari perbuatannya, begitu semangatnya mencari harta. Bahkan orang yang semakin cinta kepada sesuatu, semakin kuat ia mencari sesuatu tersebut. Orang yang sangat cinta kepada harta, maka mencari hartanya luar biasa, bahkan terkadang tidak peduli halal dan haram. Orang yang sangat cinta kepada kedudukan, maka mencari kedudukannya luar biasa. Ya, apapun ia lakukan demi mendapatkan kedudukan. Orang yang sangat cinta kepada wanita, demikian pula. Maka cinta itulah yang menyebabkan ia e, menjadi sebuah motor penggerak yang luar biasa untuk mendapatkan itu. Maka orang yang mengaku dirinya mencintai Allah, tapi ternyata lemah dalam ketaatan, lemah untuk mencari apa yang ia cintai itu menunjukkan kelemahan cinta dia walaupun lisan dia berkata saya cinta saya, saya, saya, saya, saya cinta Allah swt. tapi itu cinta hanya sebatas di lisan atau mungkin dengan bahasa kita gombal namanya ya yeah. maka akan terlihat siapa yang sebetulnya mencintai Allah orang yang betul-betul mencintai Allah dan kehidupan akhirat semangat dia kepada ketaatan luar biasa. Dia mencari surga dengan seluruh ya tenaga dia. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh sukacita. Ketika azan berkumandang, dia merasa gembira dan ingin segera pergi ke masjid. Ya, itu menunjukkan cinta. Ketika ia tahu ya sahutan Allah panggilan Allah untuk bersedekah, segera ia pun menyambut dengan sukacita. Segera ia bersedekah. Itu menunjukkan cinta. Ya ketika ia apa ketika datang bulan Ramadan, ia tahu bahwa ini ketaatan yang sangat besar dan memasukkan diri ke surga. Maka ia sambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Itu menunjukkan cinta. Ya, makanya cinta itu akan tampak kepada semangat kita dalam meraih sesuatu. Allah Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya. Apakah uh, merupakan perbuatan salah apabila kita menjauhi teman yang selalu uh, atau sering membuat keburukan? uh, bukan maksud untuk memutuskan uh, tali silaturahmi atau persaudaraan, akan tetapi saya uh, takut terjerumus kepada perbuatan keburukan yang dia lakukan. Terima kasih Ustaz. Iya, ya akhi. <clears throat> Apabila kita tahu buat teman ini selalu membuat kita jatuh kepada keburukan dan kita pun juga tidak mampu untuk mengingkarinya. Ya, maka yang lebih baik kita tinggalkan dia atau jaga jarak dengan dia. Apakah itu tidak memutuskan silaturahim? Pertama, bahwasanya memilih teman yang baik itu adalah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dengarkan firman Allah tentang penyesalan penduduk api neraka. Allah berfirman qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. ia berkata aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan ini sebagai teman dekat saya khalil sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya Allah mengatakan, aduh andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat. Berarti jangan jadikan sebagai teman dekat ya orang-orang yang bisa menjatuhkan kita kepada keburukan. Tapi sebatas teman biasa saja yang kalau kita bertemu, ya kita ucapkan salam kepada dia, tersenyum kepada dia. Sebatas ya dia sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Tapi untuk menjadikan dia sebagai teman dekat jangan. Ya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud uh, almaru ala dini khalili fal yanzur ahadukum ila man yukhalil seseorang itu di atas agama teman dekatnya khalil itu bukan hanya sebatas teman biasa tapi dari kata khullah artinya teman yang sangat dekat yang sangat akrab maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa ia berteman dengan dengan siapa ia berteman makanya uh, dalam dalam syariat Islam ini sangat memperhatikan masalah teman ya. Sebab teman berapa banyak orang yang terjerumus kepada keburukan karena teman-teman. Ini ya Allah Bahkan terkadang seseorang tidak mendapatkan hidayah karena teman. Lihat itu Abu Talib paman Rasulullah SAW. Ya ketika Rasulullah mendatangi beliau dan beliau sedang sekaratul maut. Kata Rasulullah, ya am, kun ilaha illallah katakan ucap ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah sementara temannya yang bernama Abu Jahal berkata ya ya Abu Talib atarghabu atarghabu an millati Abdul Muttalib apakah kamu membenci ya agama ayahmu Abdul Muttalib ya akhirnya Abu Talib pun meninggal di atas agama ayahnya bukan agama Rasul, agama Rasulullah SAW hadis itu dari Bukhari dan Muslim. Nah, lihatlah pengaruh teman, ya. Berapa banyak teman terkadang yang buruk itu menjerumuskan kepada keburukan demi keburukan. Maka yang seperti ini tidak berhak untuk menjadi teman-teman dekat kita. Ya, kita harus jaga jarak dengan dia untuk keselamatan agama kita. Itu tidak apa-apa. Allahu'ala. Nah, Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari Ummu Abdillah di Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, apa saja yang bisa menjadi hijab pada hati kita sehingga tidak bisa merasakan lezatnya iman saat munajat atau uh, berupaya memahami atau membaca uh, keindahan Allah Subhanahu wa taala atau mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Akhi, ya Rasul kita yang mulia alaih suatu wassalam menyebutkan bahwa orang yang akan merasakan manisnya iman ya dan disebut manisnya iman kata Imam Nawawi adalah kelezatan ketaatan itu adalah tiga perkara Rasul thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ada tiga perkara siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang dia akan mendapatkan manisnya iman apa itu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan ia mencintai seseorang karena Allah, bukan karena dunia ataupun yang lainnya. Wa an yakraha an ya'uda fil kufur. Dan ia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Maka akal Islam ya ketika syahwat itu lebih kita sukai daripada Allah dan Rasulnya ketika hawa nafsu lebih kita sukai dan kita kedepankan daripada ya perintah Allah dan Rasulnya kita tidak akan merasakan manisnya iman ya maka kata-kata yang pertama ini Allah dan Rasulnya lebih ia sukai dari segala sesuatu berarti ia lebih ia sukai dari syahwatnya lebih ia sukai daripada hawa nafsunya Lebih ia sukai daripada anak dan istrinya Lebih ia suka cintai daripada ya semua karib kerabatnya Sehingga kepentingan Allah itu menjadi segala-galanya buat dia Maka orang seperti ini akan merasakan manisnya iman kata Rasulullah Maka orang yang tidak seperti itu ya, Ternyata ia lebih suka untuk mengikuti syahwatnya daripada mengikuti seruan robnya Ia lebih suka untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsunya daripada yang mengikuti perintah Rasulnya maka sekali-kali ia tidak akan merasakan manisnya iman maka cobalah kita tanya pernah enggak suatu pernah kita ini ternyata lebih mengedepankan syahwat kita daripada perintah Allah dan Rasulnya ketika kita tahu bahwa ini adalah haram tapi kebetulan itu sesuai dengan syahwat kita lalu kemudian kita ya mengedepankan syahwat kita lalu kita kesampingkan perintah Allah Subhanahu wa taala berarti kita lebih menyukai syahwat kita daripada perintah Allah dan Rasulnya maka itulah sebabnya kita tidak bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah itulah sebabnya kita tidak merasakan kelezatan ketika berzikir ketika membaca Al-Quran kenapa? karena ternyata ada yang lebih kita sukai dari membaca Al-Quran ada yang lebih kita ia sukai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lebih merasakan nikmat ya ketika kita ngalor ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman kita, baik di BBM, di WhatsApp ataupun yang lainnya. Hal seperti ini akan menyebabkan kita tidak bisa lezat berzikir kepada Allah. Kadang kita lebih merasakan kenikmatan <coughs> ya, di saat kita nonton sinetron daripada membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Hal seperti ini akan menyebabkan kita tidak bisa lezat ya, mentadaburi Al-Quran dan membacanya. Makanya ini sebuah menjadi pertanyaan besar buat saya sendiri dan buat kita semua. Ya, kalau ternyata <clears throat> Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala galanya, tentu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran lebih ia sukai daripada membaca komik. Ya. Kalau ternyata Allah dan Rasulnya lebih ia cintai di hatinya, tentu menaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya lebih ia sukai daripada nonton Piala Champion ya. Nah itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah. <clears throat> Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan demikian Umu Abdullah di Jombang. Kita berikan kesempatan untuk penelpon kembali silakan 0218236543. 6. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak? Dari Pak Selang di Brebes nih, Pak. Ya, silakan, Pak. Ini Ustaz, uh, ada hadis uh, bunyi gini Dan layalat uh, ah, layalat jinar ahadun sholat qabla tuluhi samsi qabla hurubiha Ya'ni, pasti al fadir dan al yang saya tanyakan gini Ustaz uh, apakah uh, ini apa namanya harus berjamaah di masjid atau musola gitu mm-hmm. untuk biar nggak masuk neraka maksudnya gitu. Baik bapak. Iya, terima kasih pak. Terima kasih interaksi bapak Barakallahu Baik. Barakallahu pak. Pertama bapak bahwa sholat berjamaah itu sangat ditekankan ikhtilaf para ulama tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat ditekankan. Sementara Imam Ahmad mengatakan itu hukumnya wajib. Terlepas dari ikhtilaf para ulama. Namun tentunya Pak, sholat berjamaah itu jauh lebih agung dan lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Iya. Mereka yang memakmurkan masjid disaksikan keimanannya oleh Allah Allah berfirman innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ia mendirikan solat dan membayar zakat dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Maka mereka pasti mendapatkan hidayah kata Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin masuk dalam ayat tersebut? Iya. Mereka yang memakmurkan masjid dan selalu hatinya rindu kepada masjid adalah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat. Kecuali apa, apa di hari di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Rasulullah sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi saat matahari didekatkan selam, se, se, sejauh satu mil di padang mahsyar, manusia semua kesak kepanasan kecuali tujuh orang ini yang diberikan oleh Allah naungan. Siapa di antaranya? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu dia tertaut dengan masjid. Selalu dia rindu ingin pergi ke masjid. Tidakkah kita ingin mendapatkan yang menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah naungan di hari kiamat. Iya. Salat di masjid dan salat berjamaah, Bapak diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan banyak sekali. <clears throat> Langkah kaki kita, di, ya setiap langkahnya dihitung. Iya. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang berwudu di rumahnya, lalu ia pergi ke salat ke masjid untuk salat berjamaah, maka ia pulang dengan membawa pahala haji. Ya, hadis tersebut diriwayatkan Tirmizi dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Betapa besarnya mereka yang pergi ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang munafik, beliau mengatakan apa? Afkalus di alal munafiqin, salatul isya'i wa salatil fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat fajar. Ya. Lau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka mengetahui Bagaimana besarnya pahala dalam sholat isya dan sholat fajar. La huma walau habwa. Mereka pasti akan mendatanginya. Kata-kata mendatangi di sini Pak, tentunya sholat berjamaah di masjid Pak. Walau habwan, walaupun harus mereka merangkak. Kata Rasulullah Alaihi Wasallam Ternyata, ya, Rasulullah mengatakan bahwa semua sholat bagi orang munafik itu berat. Dan yang paling berat itu sholat isya dan sholat fajar. Dan Rasulullah mengatakan kalau mereka mengetahui bagaimana besarnya ya salat dua salat ini mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak mendatangi kemana ke masjid salat berjamaah ya berarti orang-orang yang berat hatinya untuk pergi salat berjamaah khawatir saya khawatir dalam hatinya itu telah ada ya sifat kemunafikan naudzubillah maka dari itu Pak ya <clears throat> hadis tersebut eh, tidak akan masuk neraka orang yang menjaga dua solat yaitu solat sebelum matahari terbit dan solat sebelum matahari terbenam maka dia jaga dengan betul-betul menjaganya termasuk menjaga adalah dengan berjamaah karena itu jelas lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. maka orang yang berjamaah lebih bisa menjaga solatnya dibandingkan orang yang tidak berjamaah karena orang yang tidak berjamaah terkadang ia lalai, sholatnya tidak tidak, apa, tidak khusyuk, sholatnya cepat dan yang lainnya karena dia sendirian. Tapi ketika ia sholat berjamaah, di sana ia didoakan para malaikat, bahkan para malaikat siang dan malam berkumpul di sholat fajar, eh, sholat fajar dan sholat asar. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kata mereka, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat dan mereka kami mendatangi mereka dalam keadaan sedang sholat ya Rob iya makanya Bapak ya hadis tersebut memang mutlak tapi ya mereka yang melakukan sholat berjamaah jelas ya lebih lebih untuk mendapatkan keutamaan hadis tersebut wallahu a'lam nah baik Terima kasih atas jawabannya disampaikan demikian Bapak semoga bermanfaat. Masih ada satu kesempatan untuk pendengar yang akan bertanya via telepon. Silakan di 0218236543. 6 Assalamualaikum. Baik, kami angkat pertanyaan yang terakhir dari pesan singkat dari seorang ibu di Kalimantan Barat yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya adalah seorang mu'alaf Dan di daerah saya eh, masih banyak eh, dari masyarakat yang belum mengenal eh, keindahan Islam Yang jadi pertanyaan saya Ustaz Saya sampai saat ini masih belum berhasil untuk uh, mendakwahi anak-anak dan suami saya Bagaimana hukumnya uh, dengan pernikahan saya apakah uh, tetap uh, terjalin pernikahan ataukah saya harus keluar dari rumah tersebut karena nikahnya telah batal eh, karena masuknya Islam uh, saya mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini Uh, pertama <clears throat> bahwa memang Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an seorang wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Allah berfirman, lahun hillul lahum walahum yahilluna lahun mereka yaitu para wanita-wanita muslimah tidak halal untuk mereka laki-laki yang tidak beriman dan laki-laki yang tidak beriman pun tidak halal untuk wanita-wanita yang muslimah, yang mukminah, yang bertakwa kepada Allah. Ya. Yang kedua, maka ibu berusaha dakwahi dahulu, ya. Suami ibu dan anak-anak ibu. Ya beritahu tentang kebenaran Islam, dinun Islam, ya, maka mudah-mudahan melalui tangan ibu, suami ibu mendapatkan hidayah. Kata Rasulullah, la Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik daripada unta merah. Maka semoga Allah memberikan kepada ibu kekuatan dan istiqomah di atas Islam. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu dan anak-anak ibu ya. Dan dibukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdi. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.